Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Kisah daripada Ashabul Kahf Ashabul Kahfi pemuda-pemuda yang dia ditidurkan oleh Allah beratus-ratus tahun ada di dalam gua. Dalam tafsir Baghawi juga dalam tafsir Khazin diceritakan bahwa berlalu orang-orang pengikut Nabi Isa tetapi rupanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dalam akidah-akidah agama. Kemudian di saat itu kerajaan dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Mereka setiap saatnya memotong hewan-hewan untuk dijadikan sesajen kepada tawagid mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka di antara mereka ada orang-orang yang masih mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih beribadah kepada Allah dan masih berakidahkan tauhid Kerajaan yang saat itu pusatnya ada di Rum, Roma kalau sekarang. Raja saat itu yang berkuasa bernama Dikianus. Dikianus. Raja ini kejam sekali. Dia kafir, penyembah berhala kejam sekali dan tidak segan-segan membunuh yang menentangnya. Kalau mau ikut dengan ajarannya dia, maka dia dinyatakan selamat. Kalau tidak, maka dibunuh. Ini raja sering keliling ke daerah-daerah. Setiap masuk daerah, dilihat. Ada enggak yang mempercaya dengan Tauhid? Dihabisin sama dia. Kemudian sampailah ada di daerah namanya Torsus. Coba. Itu yang duduk di itu turun. Eh turun. Ngomong-ngomong sendiri itu. Namanya Torsus atau Afsus. Torsus atau Afsus. Di sini ada beberapa jadi di sini setiap sim siapa namanya Raja Digianus ini masuk satu daerah dia memerintahkan pasukan untuk keliling keliling ada yang ahlu, ahlu tauhid kasih kesempatan untuk masuk masuk agamanya dia kalau mau nyembah berhala, bebas. Kalau enggak, bunuh. Wah, banyak yang dibunuh, banyak yang lari. Eh, di antara di situ ada ahlul iman. Mereka pemuda-pemuda dan pemuda yang disegani. Pemuda sukses. Pemuda-pemuda ini melihat perbuatan si digianus ini nggak setuju. Dia tetap mempertahankan iman dan melihat orang-orang beriman ini terdolimi, teraniaya. Memang di setiap saat begitu ya. Setelah dibunuh bukan dikubur saudara, digantung ada di perempatan-perempatan jalan supaya orang-orang tahu nih nasibnya kalau nggak menyembah berhala gitu. Akhirnya pemuda-pemuda ini sangatlah sedih, susah. Mereka memperbanyak sholat, mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak sodaga, memperbanyak doa, bertadallu setiap saatnya. Mereka selalu menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min duni ilahan laqad qulna idan syatata Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi. Kami tidak akan mau mengakui dan memohon kepada Tuhan selain Dia. Kalau kami menyatakan itu, berarti sangat kebacut kami sangat keterlaluan kami Ya Allah ikshif an ibadikal mu'minin hadhil fitnah warfa anhumul bala hatta yu'linu ibadatak ya Allah Bukalah segala yang menimpa hamba-hambamu yang beriman ini, fitnah ini. Kasihan mereka banyak yang berubah agama karena kedoliman penguasa-penguasa. Angkatlah bala ini daripada mereka ya Allah sehingga mau mereka dengan terang-terangan beribadah kepadamu. Sebenarnya mereka para pemuda ini adalah pemuda yang sukses ada di daerah Rum. Ibn Abbas menyatakan jumlah mereka tujuh. Sebagian ada berpendapat delapan. Terus demikian memperbanyak sujud itu bermuda sampai akhirnya ketemu sama polisi-polisi ya bukan polisi saat itu disebut tapi bala tentara si raja tadi itu mereka mendapatkan lagi sujud kepada Allah maka ditangkap eh kenapa kamu tidak patuh sama raja kamu dibawa kepada raja Akhirnya sampai ada di raja orang ini masih kelihatan khusyuknya, mata mereka masih berkaca-kaca karena banyak menangis, wajah mereka masih banyak juga uh, ber, bertaburan debu-debu karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Si raja melihat ini kok model ini. Eh, kenapa kamu semuanya? Raja kenal sama pemuda sukses ini. Ini bukan pemuda gelandangan ini. Ini pemuda sukses. Kenapa kamu tidak ikut dalam perayaan pengajuan sesajen kepada berhala-berhala kami? Kenapa kamu nggak ikut dalam acara-acara keagamaan kita? Mereka menyatakan kami punya Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan kamu. Jangan macam-macam. Kamu itu adalah panutan, kamu itu adalah tokoh, kamu itu yang harus jadi contoh kepada masyarakat. Kamu harus rajin dong dalam acara-acara kita. Iya, Kami punya Tuhan yang tidak sama dengan anda. Kami tidak mau menyembah berhala. Kami hanya menyembah kepada Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. kata si tokoh mereka yang bernama Maxilinia. Maxilinia ini tokoh mereka. Jadi tujuh orang tadi itu yang terdepan Maxilinia. Eh, Maxilinia. Maxilina, ah, Maxilina, Maxilina Kemudian raja menyatakan pilih satu di antara dua. Hadir dalam upacara kami atau kami akan bunuh kamu. Kami tidak akan patuh dengan Anda urusan ini wahai raja selama-lamanya. Kami tidak akan mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kami menyatakan syukur kepada Allah. Kami hanya mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami hanya beribadah kepada Allah. Kami tidak mengharapkan keselamatan kecuali daripada dia dan kebaikan kecuali daripada dia. Adapun patung-patung yang anda buat, kami tidak akan beribadah kepada dia. Terserah anda apa yang anda putuskan untuk kami semuanya. Ditanya teman-temannya yang lainnya, mereka juga menyatakan begitu. Sama. Kata si Degianus, raja yang dolim dari itu, sebenarnya saya bisa membantai kamu saat ini. Tapi saya lihat kamu itu masih muda-muda umur kamu dan berbakat sebenarnya kamu. Karena itu saya tidak akan membantai sekarang, tak kasih waktu untuk mikir ya. Barangkali kamu pakai akal lagi, sekarang masih belum pakai akal. Udah, silahkan kamu keluar. Tak kasih kesempatan untuk mikir. Kamu pemuda yang punya waktu, usia masih panjang, dan kamu berbakat untuk menjadi pemuda yang sangat sukses, jangan disia-siakan. Ayo, ikut dengan kami. Tak kasih kesempatan kamu. Yang lainnya banyak itu. Itu yang digantung-gantung itu mati. Jangan sampai kamu itu. Copot semua baju kemuliaannya. Dia itu disegani. Orang punya pangkat ini. Copot semuanya. Jadi seperti rakyat biasa. Datang kemari berubah kamu daripada agama tauhid menjadi penyembah berhala seperti kita anda akan kembali lagi kalau enggak mati gem. akhirnya pemuda tadi itu keluar insya Allah akan kita teruskan besok hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cerita ini bisa kita ambil beberapa poin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji kadar iman daripada orang beriman. Ahasiban nasu Ayyagulu amanna wa hum la Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban apakah manusia itu menyangka, mengira dia akan dibiarkan cukup nyatakan amanna kami beriman. Wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji dulu sama Allah. Duh, diuji, Pak. Anda semuanya menyatakan beriman ini ada ujiannya. Kalau di Indonesia sih tidak seberapa. Kenapa pemerintahannya masih mendukung Islam? Buktinya adzan dibolehkan. Pakai pengeras suara adzan Allah Akbar, Allah Akbar masih boleh. Hebat. Walaupun di negeri Bali, di kota Bali. Tapi kalau Anda masuk Singapura, nggak boleh pakai adzan pakai pengeras suara. Nggak boleh. Ceramah-ceramah agama boleh, tapi kebablasan juga ada di sini nih. Semua akidah apapun boleh, saking bebas sih. Masih agibah ngawur-ngawur yang sesat-sesat. Tapi kalau ada di daerah yang lainnya, untuk khutbah Jum'ah di Singapura itu, itu harus cetakan pemerintah. Nggak boleh di luar itu. Jadi di sini masih bagus masih. Kalau dibandingkan daerah yang lain, saudara. Apalagi daerah Pasuruan, wah masih bagus. Oh. Daerah sini nemen bebas sih. Kalau daerah Bali itu hari-hari tertentu tidak boleh mengadakan acara-acara. nggak boleh apalagi kalau sudah hari raya nyepi bagi mereka prei dan sama speaker long bandaranya prei kok diuji mannya sekarang di beberapa daerah di Eropa tadi itu dilarang pakai jilbab orang Islam dilarang oleh pemerintahan Padahal pemerintah mereka banyak Nasoro ya. Biarawati-biarawati loh. Yang dianggap orang-orang yang suci berjilbab. Padahal bukan ajarannya itu. Orang Islam yang pakai jilbab gak boleh, tapi biarawati gak apa-apa. Hebat gak ini? Tanyakan sama orang Nasoro. Inti gak senang sama orang jilbab. Nih biarawati yang ente jilbaban semuanya. balik sudah pikirannya. Daerah-daerah tertentu saudara membuat undang-undang, nggak salah Belanda kalau nggak salah itu, membuat undang-undang tidak boleh motong hewan karena dianggap penyiksaan, tapi lihat dikeprui tidak apa-apa. Ujian. Lo enggak tahu makan apa, udah makan kentang terus mungkin orang sana itu. Sama telur dianggap penyiksaan kalau motong. Padahal motong itu adalah cara paling enteng untuk tidak menyiksa hewan. Kenapa sih Islam itu merintahkan hukum gisos harus dipenggal kepala? Kok tidak disetrum? Kok tidak dikeperui? Kenapa kalau binatang itu disembelih? Kok tidak ditumbahi? Dengarkan baik-baik. Pusat saraf itu ada di mana? di otak. Seluruh tubuh kita ini sarafnya semuanya itu kembali kepada oh, otak. Yang dari kaki, yang dari perut, yang dari jantung, yang dari tangan, semuanya itu ke otak. Lah otak ini lewat mana? Lewat leher. Lewat leh. Ketika sudah disembelih, berarti seluruh saraf ini udah terpotong, udah terputus daripada pusatnya, nggak loro wis. Kemudian ada kejangnya itu, itu hanya gerakan-gerakan tanpa sadar. Bagi hewan, sakitnya itu hanya ketika pisau tadi itu jalan ada di leher. Setelah itu sarafnya udah potong, putus daripada pusatnya. Rahmat. Karena itu Hudus syufrah kata Nabi. Kalau motong binatang yang tajam bener ladingnya, pedangnya untuk lebih mempercepat, memperingan sakitnya. Cepet, space potoh, butuh semuanya sudah saraf yang berhubungan dengan seluruh tubuh. Tapi mereka lihat bagaimana mereka cara untuk membunuh. Menyakitkan sekali. Ditombai, dibakar, dijur, di, macam-macam. Itu dianggap tidak dolim. Islam dolim padahal itu adalah cara yang paling bagus untuk hewan orang dibunuh juga begitu kalau langsung dipenggal putus semua sarafnya habis saat itu aja sakit setelah itu sudah habis kejangnya itu itu harokah itirariyah namanya bukan arokah kasbia ada orang itu gerakan sadar ada gerakan tanpa sadar kadang-kadang cedut cedut cedut cedut cedut cedut kan gitu ya itu gerakan tanpa sadar gemeter ada orang kadang-kadang ketakutan gemeter gemeternya itu tuh gai-gai lah, ketika sudah dipotong saraf tadi itu, gerakan yang ada tadi itu kejang, itu adalah gerakan bukan karena gerakan usaha. Apa refleksi? Iya, refleks, gerakan refleks kata orang sekarang. Alha, kembali lagi kepada pemasan. Karena itu orang yang beriman pasti akan diu diuji. Di mana tempat itu pasti ada ujiannya. Anda di Pasuruan yono ujian nih. Jadi orang beriman itu ada ujiannya. Jadi dimanapun anda berada masih nih Mekah ono ujian nih. Walaupun di Madinah tetap ada ujiannya. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. nggak bisa tetap saudara akan diuji. Yang pertama. Kedua, pemuda itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Pasuruan ini akan hebat kalau pemudanya orang-orang yang soleh. Duduk orang tua itu weh. mau tidak mau sadar karena PDIP beda tua itu. Ketika apa lagi? yang suka nonton film porno lek tuwe katarak kapan sih kate dulu. delok sudah tidak ada syahwat apalagi yang suka minum homer kalau sudah tuwek apalagi yang jadi pelacur kata tuwek sopo sing gelem mau tidak mau sudah berhenti dengan sendirinya tapi yang hebat itu kalau pemuda dikalah dia tadi itu menjadi pemuda yang semangat kemudian yang lengkap syahwatnya kemudian yang dia tadi itu hidup di daerah yang banyak maksiat tapi dia menjadi pemuda yang ibadah kepada Allah pemuda yang ahli ke masjid dikalah banyak pemuda-pemuda menyanyi berdendang tapi diam jadi pemuda yang ahli baca Al-Quran ahli berzikir kepada Allah ini yang hebat ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah ini yang mengagumkan saudara syabun nasyafi ibadatillah pemuda yang dia berkembang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang hebat kau kalau kepingin jadi hebat dari pemuda yang yang taat aja ngenteni tuwe udah langganan ke Karanganyar tuwe baru mau Quran ake koyok raimu ngono wake bukan itu justru yang pemuda yang hebat kalau anda menjadi pemuda oh ini ashabul kahfi pemuda innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda pemuda saudara Anda bisa hebat ini pemuda daripada pengikut agama Nabi Isa Anda pemuda daripada pengikut Nabi Muhammad kalau Anda bisa menjadi orang yang kuat imannya, soleh, tidak terpengaruh dengan kerusakan zaman, Anda akan bisa menjadi lebih mulia daripada mereka. Karena itu jadi pemuda pilihan. Ojo katut-katut dan hataman Quran hadir, orkes hadir. Di masjid iktikaf, ono di alun-alun iktikaf Malam Sabtu hadir pengajian buyar keliling ono di gunung gudong wedok. Misal uh, jadi pemuda yang hebat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dengarkan baik-baik. Kekufuran itu, Saudara, merajalela itu karena juga pemerintahan kebanyakan kekuasaan politik yang membuat menang itu mulai zaman Bien Fir'aun jadi raja Namrud jadi raja Jalut jadi raja wah Dikianus jadi raja. Mereka dolim-dolim pemimpin-pemimpin. ini jarang ono pemimpin yang baik. Ya ada Allah kasih contoh Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Pemimpin-pemimpin banyak juga Allah contohkan. Tapi yang jadi dolim luyake. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sudah tertipu dengan gemerlapan dunia maka dia akan siap menjadi orang yang dolim saudara siap akan menjadi orang dolim mulai piye anda tidak seberapa sekarang muslimin ini yang mengalami sekarang seperti gini nih tidak seberapa si kuat si kuat kok zaman dulu yudhabbihuna abna'ahum wa nisa'ahum Perempuan yang hamil-hamil zaman Fir'aun itu ditunggu IKB lahir laki langsung dibelai. Wah, hebat mereka itu dolemnya. Dolemnya yang hebat. Umat Islam juga mendapatkan tantangan, tapi sebenarnya tidak seberapa kalau dibandingkan daripada kejadian-kejadian yang dulu. Jangan lihat umat-umat yang dulu. Setelahnya Nabi aja. Ketika sudah khulafa ar-rasyidin tidak ada, bagaimana kejadian kedoliman daripada orang-orang dalam pemerintahan walaupun mereka muslimin sampai Sayyidina Ali dibunuh. Tahu yang bunuh Sayyidina Ali? Bukan orang kafir, Abdurrahman bin Muljam ini Abdurrahman Mujan apal Quran. Oh, apal Quran. Ahli qiyamul lail. Tapi jadi pembunuh Zain Ali. Sina Husin dibunuh, Sina Hasan dibunuh, keluar Hajat bin Yusuf, ribuan ulama dibunuh. Apal Quran ini Hajat bin Yusuf. Tulisan bahasa Arab itu dulu tidak pakai titik, bak tidak pakai titik tak tidak pakai titik tak tidak pakai titik jadi tidak yo ya apa aku mau nek ngono nun tidak pakai titik ya tidak pakai titik kok tidak pakai titik jim tidak pakai titik zal tidak pakai titik qaf nggak pakai titik fa nggak pakai titik yo ya apa no dulu tidak pakai begitu lah jadi lebih pinter dari orang sekarang biyen dulu Hajat bin Yusuf sing kayak titik titik titik titik titik jadi kadang-kadang wong dolim itu manfaat dari wong Islam yu yu'ayyidu hadad din birrajulil fa fajir kadang-kadang orang dolim itu manfaat sama Islam karena itu ojo kaget lah yo iya, cek jahat orang-orang ini tapi kok perang sama Amerika Padahal ini akidahnya jahat orang kafir waras syirik. Misalnya, innallaha yu'addidu hadzal din birrajulil fajir. Hajat bin Yusuf yang ngono ini Enggak bisa diukur dengan itu, Saudara. Alhasil Anda jadilah pemuda yang hebat yaitu yang tidak ikut dengan pengaruh macam-macam, jadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk diuji oleh Allah siap untuk diuji oleh Allah tapi ujian itu hasilnya insya Allah akan datang bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan kita teruskan pada hari-hari berikutnya cerita daripada Ashabul Kahfi kalau nututi sebelum hari raya juga kita akan ceritakan uzer. Insya Allah tahun berikutnya mudah-mudahan panjang umur kita akan bawakan cerita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mulai sebelum kelahiran sampai terus sampai setelah wafatnya setelah itu khulafaur rasyidin dan seterusnya a'immah al-mujtahidin dan seterusnya mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat zahir maupun batin dan kita semuanya jadikan orang yang beruntung dengan bulan Ramadan tadi Kiai Ali bin Ahmad bin Sahal nerangkan tentang khutmul Quran ini bukan karena rintisan saya tapi ini adalah rintisan salafnya kita rintisannya abah rintisannya kiai-kiai dulu rintisannya ulama-ulama dulu rintisnya habaib-habaib dulu ini kita menghidupkan melestarikan tekon dia ku doa-doa iki kaoro <laughs> ternyata saudara doa-doa ini yang dibaca di Zibun ini acara diambil dari negeri asalnya yaitu dari Hadramut ya ini acaranya jadi ketika anak-anak ada di sana, delok acara sendiri gini, podo Siwun. Kalau di Tarim lain, yang dibaca zimzam. Kosidahnya. Kalau di Siwun ya Rabbana balna seperti ini. Hah? Seperti begini nih kalau ada di Siwun, khususnya di gubahnya Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Alayallah bin Adro, ya ini yang dibaca. Ah, karena itu ini adalah warisan mereka. Jangan ada satupun yang mengaku bahwa saya yang mengadakan. Kita cukup adalah menghidupkan, melestari, melestarikan. Jadi bukan Ustaz Taufik atau Habib Taufik. Di Masjid Jamek dulu itu dua kali hataman. Malam sepuluh pembukaan Kemudian malam 27. Dua kali hataman. Kami masih ingat itu. Dua kali hataman. Keliling dulu. Yaudah akeh sih hadir. Dari daerah ke daerah. Kadang-kadang satu malam sampai tiga tempat, empat tempat. Seiling. Sampai ada di rumah itu jam 2. Ngeleset siluk usahur, sahur. Kalau sudah habis sahur, abah itu ke masjid sudah sholat ada di masjid setelah sholat di masjid baca wirid-wirid ada di masjid setelah subuh ke turbah Habib Ja'far baca ada di situ Quran satu juz dua juz pulang sholat isyrok baru setelah itu tidur setelah itu sebelum dohor tangi wis sholat duha baca Quran salat bohor terus begitu sebelum asar di masjid salat asar di masjid habis asar no dars pelajaran yang terjemahkan itu kadang-kadang Kiai Hasan bin Abdullah bin Yasin ada dulu Ustaz Hasim bin Yahya kalau udah ada ada Kiai Baidawi di Jalan Melati rumahnya setelah itu mampir ke turba baca Quran lagi. Sebelum mari pulang bawa orang-orang miskin biasanya. Orang-orang yang anu tidak tidak buka yang omah. Buka di sini. Habis buka sebentar itu dan ini Isa tandang sudah. Salat. Apa itu salat di awal. Setelah Isa itu adzan Isa ya salat. Setelah salat ba'diyah setelah ba'diyah, sholat tasbih. Sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, sholat witir 8 rakaat. Setelah sholat witir, sambil nunggu orang baca yasin, waqi'ah, tabarok, baca rotib, rotib, baca, baca, baca, baca. Sudah waktunya, sholat isak lagi ya ada. Imami. Setelah itu, sholat raweh. Setelah sholat raweh, sholat witir 3 rakaat setelah itu baca doa doa doa hataman Quran terus ngono lek aku siji mari hataman geblak tangi sahur ngenteni subuh mari sembahyang geblak turune luwe akeh tapi alhamdulillah warisan mereka tetap kita teruskan karena itu menjadi satu tugasnya kita semuanya adalah meneruskan daripada warisan nenek moyang. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin.